Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Antv dimanapun berada Yang insya Allah seluruhnya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi dengan program yang sangat kita nanti-nantikan Cahaya HatI Dan insya Allah bersama saya Abimaki Seperti biasa akan bersilaturahim kemana saja Bersilaturahim kepada hamba-hamba Allah Yang insya Allah silaturahim ini bukan hanya sekedar mengikat persaudaraan tapi silaturahim ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Karena apa? Silaturahim ini akan menayangkan hal-hal yang membuat kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Yang akan sekarang kita kunjungi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Anwar. Sekilas saya ingin memperlihatkan Bapak Anwar ini siapa dan bagaimana. Beliau ini dulu mendapatkan ataupun sebagai pekerja usaha yang tetap. Namun ketika sudah di PHK, apa yang terjadi kepada beliau? Ternyata beliau tidak pernah putus asa mengalihkan profesinya ataupun usahanya dengan hal yang lain. Subhanallah. Ini merupakan pekerjaan Pak Anwar, yakni berjualan kue secara berkeliling. Ya muter-muter sana. Dan insya Allah pemirsa yang berbahagia, menurut kabar biasanya di daerah-daerah ini, Pak Anwar ini untuk mencari nafkah. Mungkin mudah-mudahan saja kita cari dan mudah-mudahan bisa ketemu saat-saat ini. Mari pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Anwar ya Pak ya? Iya betul. Oh masyaAllah, Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu juga ini. Ya, apa kabar iya, ya, Pak? Ini ya, istilahnya hmm? Eh, keliling-keliling hmm? uh, komplek ini saja gitu, ya, ini saja. <laughs> Ya. Alhamdulillah. di sini Ustaz nih di pangkalan sini kita kan iya. layanin ya. mahasiswa dulu. Hmm, gitu. Masya Allah. Pagi, sarapan <laughs> pagi. Oh iya iya iya. Kan, kan ada nasi iya. uduk, jadi mahasiswa sarapan dulu nasi uduk oh, saya. Oh, nanti nasi uduk udah habis nasi ya? udah habis. Alhamdulillah, hmm. Masya Allah. Tinggal ini segala macam ini, Ini. Biasanya kalau sampai habis benar itu sampai jam berapa biasanya? Biasanya sih jam 12 lah, jam 12 sebelum Johor. Selesai semuanya, habis ya. Saya rasanya ingin ngobrol-ngobrol gitu sama Pak Anwar karena boleh, ceritanya boleh, sangat menarik iya. sekali ya. Boleh. Kalau misalnya nggak keberatan bisa di mana kita ngobrol-ngobrol gitu. Seru tempat tinggal. Oh, dekat ya sini. Ya. Alhamdulillah. ke gini <laughs> Lumayan juga dorong ya. Iya dorongnya ya. ini Ustaz ya, Keberatan gerobak sih oh, oh, iya. Udah sampai ya Pak ya? Udah nih Alhamdulillah, Alhamdulillah ini ya, Masya Allah. Di sini saya tinggal hmm. Oh harus direm dulu iya, gitu ya dulu, Standarin dulu <laughs> Oh gitu Ya Alhamdulillah sudah mana? Ya di sini nih. Oh gitu. Hmm. Alhamdulillah. Oh ini. Nah ini ibu nih. <laughs> Oh, iya. Kenalin nih. ini Oh, iya. Dan dari Antv. Iya alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih mungkin ini silaturahim uh, kami dari Antep Peduli yeah. saya dimaki silaturahim dengan sangat gembira sekali bisa berjumpa dengan Pak Anwar Amin. Dan ada beberapa penasaran ataupun hmm. ingin rasanya ditanyakan yeah. karena mungkin ini merupakan satu pelajaran bagi siapapun yang melihat tayangan ini karena rata-rata kalau orang sudah di PHK biasanya begitu ya itu kayaknya sudah drop sudah tidak mau lagi kerja pokoknya putus asanya luar biasa begitu dan ya, ya sekarang ya, ya. menurut kabar Pak Anwar dulu kerja di mana ya sang Terus ya. berhentikan ya. itu dulu kerja di mana dan oh. waktu itu kenapa diberhentikan atau berhenti kenapa itu Pak Anwar dulu itu? Iya. Kalau saya tuh yang namanya kerja tuh istilahnya udah banyak yang iya. saya kerjain gitu ya pekerjaan udah beberapa perusahaan saya udah bekerja mm -hmm. yang terakhir saya di garmen yeah. Iya. nah itu sebetulnya sih nggak PKH karena apa nggak PHK iya, cuma karena waktu itu tahun 98 apa ya, yang iya. kerusuhan itu. Oh iya, nah, iya, iya. Itu kan hancur semua tatanan iya, iya, ekonomi iya. kita. Hmm. Secara otomatis saya juga kan nganggur. Oh, jadi udah nggak ada, hmm, ya, lagi, kegiatan ya, lagi. Iya, iya, iya. Sebetulnya sih pengen gitu, pengen berusaha mencari pekerjaan. Iya, iya. Tapi karena ya usia juga udah nggak hmm. mengizinkan untuk bekerja mungkin. Iya iya iya. Sehingga nggak ada yang berterima. Oh, iya, udah berusaha. Udah berusaha sih, ya melamar iya, iya. dicari-cari kerja tuh udah berusaha Ustaz. Tapi karena nggak ada yang menerima ya udah. Akhirnya kita coba-coba, coba-coba tadinya karena kalian juga nggak ada, cuma ya <laughs> keahlian apa isinya membuat kue gitu, udah nekat. Oh. Hmm. Jadi cobalah, ini yang bikin kuenya gitu, kita dagang kue, coba dah. Oh. Dari kue itu pertama saya jual tuh sekilo sekilo gitu ya. pertama itu sekilo waktu masih ingat waktu modal modal pokok waktu itu yang ada tuh berapa masih ingat kan? modal kan? pokok iya. kenangan lama gitu ya iya ribu berapa sepuluh ribu sepuluh ribu, ribu, ribu, ribu itu cuma dapat terigu sekilo telur seperapat minyak goreng hmm. sekilo jadi hanya satu produksi donat aja donat saja dulu donat dulu sebuah iya, donat karena baru bisa itu iya iya nah terus akhirnya ya berkembang coba kita tambah risol bikin itu bikin hmm, ini iya. yang iya. masak ibu <clears throat> ibu bisa bikin itu dari mana bu apa mungkin baca buku apa mungkin lihat baca majalah apa lihat televisi atau dengar di radio atau belajar sama kawan Oh di televisi. Yeah. Wah ada tayangan <laughs> membuat coba sama ibu. Alhamdulillah, <laughs> Jadi, masya Allah. Emang kalau Allah ingin memberikan jalan terserah bagaimana aja gitu ya. hmm. ya. Tapi saya salut dengan menyebutkannya istilahnya pokoknya tidak boleh mati gitu. Iya. Buku dalam masa ini. Karena kita kan apa punya... saja, apa saja dicari Jadi iya, gitu ya. Anak sekolah. Jadi ibu kamu punya anak berapa? Dua. Dua. Iya. E, maaf saya ingin jauh lebih <coughs> lebih jauh lagi bertanya begitu ya penghasilan dari setiap hari pun berapa kira-kira gitu kalau penghasilan itu ya kalau untuk dari usaha kue ini iya, ya, kue, pas nasi uduk, iya. itu kalau nggak ada pesanan ini, iya. istilahnya balan. Oh, begitu. Jadi sih um, hanya untuk ongkos anak sekolah, iya. numpang makan udah. Oh, gitu. Itu, itu, itu, itu aja. Pa, paling habis habis pa, ada, nah, iya gitu. itu. Pasnya pas, gebalan pokoknya ada ongkos, ongkos saya, produksi saya ya. Saya dengar tadi hmm. bikin nasi wuduk. Kalau bikin nasi wuduk harus bangun jam berapa ini kira-kira? Jam tiga. 3. Ya. Jadi jam 3 harus sudah siap gitu. Mulai Insya Allah kalau begitu sholat subuh pasti nggak dilewat. <laughs> jam 3 bangun ya. Insya Allah, Insya Allah. Ya, iya. saya sholat subuh. Nah, Bapak baru dimasukkan ke gerobak iya. gitu ya. Saya ingin tanya kenapa Bapak nggak diam aja, nggak usah pakai gerobak gitu kan istilahnya lebih baik duduk aja, maksudnya buka eh, oh, apa no donatnya, hmm. eh, apa namanya nasi buduknya, ataupun resolusinya mereka biar datang beli gitu tapi hmm. kenapa harus dorong gitu awal mulanya begitu iya. awal mulanya tapi sudah beberapa bulan gitu kelihatannya nih kurang berkembang oh. Nah, kebetulan langsung eh, jalan. Iya, kurang berkembang. Coba kita bikin gerobak, kita keliling ada jemput bola gitu istilahnya. Gitu. Karena kalau pelanggan suruh datang aku segan. Nah, jadi kita Iya, iya. Hmm. Itu <laughs> ide untuk dorong itu apa keinginan Bapak, apa saran Ibu atau bagaimana apa musyawarah berdua? Yang musyawarah berdua. Iya. Oh, musyawarah berdua. Iya. Gimana nih, gimana kita gitu? bikin gerobak gitu ya. Iya. Subhanallah. Sebagai istri enggak mau nyuruh-nyuruh dorong gerobak, Pak. Oh, gitu. Iya, kerja di kantor. Iya, kerja di kantor. Mungkin punya inisiatif dia sendiri. Subhanallah. <laughs> Luar Jadi, ya. Sekarang ya. mungkin istilahnya ibu pernah nggak bu melihat suami lagi dorong gerobak gitu ya ibu perasaan bagaimana bu ketika iya, lihat iya hujanan oh seperti itu ya iya. jadi pulang dalam keadaan basah kering iya. ibu iya. dan ibu mungkin menjemput bapak di sini gitu ya Nasi sarapan karena kehujanan. Hmm. Ibu pernah nggak begitu datang bapak tiba-tiba dalam keadaan mungkin keringatnya terus eh, apa namanya lesu lelah. Ibu waktu itu apa yang ibu katakan sama bapak gitu? Mungkin nah, untuk <laughs> menghibur bapak begitu setelah selainnya. Minum Iya. Istirahat aja. Saya. Gitu. Selalu seperti itu ya. Iya. Lalu mungkin dengan menyebutkannya bapak pun masya Allah kalau misalnya pas keluar gitu, <laughs> yang terbayang ketika mendorong lalu tidak ada pembeli apa yang terasa gitu pak ya, di dalam hati gitu pak hanya memohon aja pada Allah lah. Oh, gitu. Hanya, ya. kita kan kemana lagi kalau bukan kepada Allah kita ya kan? Eh, kita kan juga kalau umpamanya saya jam 8 mau ke pasar, uang masih banyak, saya balik lagi, saya sholat lagi, biar dagangan saya habis. Gak jadi, pasarnya kan nunggu itu dulu istilahnya nunggu penghasilan dulu baru ke pasar. Oh gitu. Iya karena kan dari sana. Jadi penghasilan hari ini untuk belanja hari ini. Mm-hmm. Ibu maaf waktu bapak di kantor dulu gitu kan pekerjaan di kantor lalu sekarang ada di sini perasaan ibu bagaimana perasaannya? Apakah mungkin ah istilahnya oh ini uh, ada ada perasaan apa yang ada di dalam ibu ketika pekerjaan bapak? awalnya sih rasa malu gitu ya. Iya. Hmm. Suami di kantor. Iya iya. tapi namanya kebutuhan. Ini untuk bapak sama ibu gitu ya. Pasti ada punya cita-cita, punya harapan di masa yang akan datang. Kira-kira harapan bapak dan ibu keinginan yang selama ini diidam-idamkan itu apa pak bu ya? Tapi sebentar ya nanti insya Allah <laughs> kita jawab setelah pesan yang berikut ini. Bisa berbahagia, tunggu jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama saya Abimaki di program acara Cahaya Hati. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Anwar. Iya. iya. Tadi kan ada harapan dan keinginan ya. ibu dan bapak kira-kira apa pak harapannya Pak? Kalau harapan saya tuh ya nggak muluk-muluk sih dengan ya. hal begini. Iya iya. Anak tamat sekolah. Masya Allah. <laughs> ya yang, kasih itu ya punya gubuk sendiri alhamdulillah ini ini baca belum ya belum. insya Allah insya Allah dikabulkan dan iya. punya tempat sendiri nanti amin <laughs> ini satu hal yang paling indah kenapa demikian satu hal yang ingin saya sampaikan khususnya kepada ibu, bapak dan juga pada pemirsa yang berbahagia sesungguhnya yang namanya usaha memang Allah akan melihat keinginan dari orang tersebut bukan kemampuan Kadang-kadang ada orang yang mampu bikin donat, mungkin mampu bikin restoran, tapi kalau tidak ada kemauan untuk membuat dan untuk menjualnya, ya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi misalnya ibu, saya tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa membuat donat, tidak bisa membuat risolat ya. <laughs> Tapi ada keinginan, akhirnya bisa kan? Iya. Setelah itu, bapak ada keinginan untuk menjual, akhirnya bisa kan? Sekali lagi, Allah hanya pertama kali melihat itu keinginan seseorang. Iya, ya. keinginan, kemampuan itu akan didorong dengan keinginan. Lihat satu contoh yang paling indah. Kita lihat kisah yang sangat unik di dalam Al-Quran. Maryam ketika melahirkan Isa. Mana ada sih seorang wanita setelah melahirkan sehat, malam arti kata kuat begitu ya. Iya. Pasti wanita setelah melahirkan itu dalam keadaan lelah. Capek kan? Setelah itu Maryam memohon kepada Allah, Ya Allah aku ini lapar, aku ini haus. Wanita setelah iya. melahirkan. Allah, bisa saja Allah beri makanan langsung. Tapi Allah katakan apa? Maryam kalau anda lapar, Wahuzi ilaiki bijin innakhlati tusakit alaiki rutoban jania. Mariam di samping kamu itu ada pohon kurma yang sedang berbuah. Kamu goyangkan pohon kurma itu nanti aku akan jatuhkan rutobnya atau kurmanya. Hmm. Sekarang saya tanya sama ibu sama bapak juga sama pemirsa. Kira-kira kalau panen kurma, cara mengambil kurmanya itu digoyangin apa dinaikin ke atas dipetik? pasti dipetik. Dipetik ya. Dipetik. Iya. Tidak ada pohon kurma. Eh sekarang panen kurma ayo digoyang-goyang. Nggak ada karena pohon kurma itu sangat berat dan sangat besar sekali. Apalagi harus digoyangkan oleh seorang Maryam yang baru melahirkan. Tidak mungkin, ya kan? Tapi bukan rasa mungkin dan tidak mungkin. Allah hanya ingin lihat Maryam, kamu mau nggak berusaha untuk menggoyangkan pohon kurma? Yeah. Walaupun anda tidak bisa, tapi kamu mau nggak? Seandainya Maryam tidak mau, Allah tidak akan berikan pohon kurma. Tapi Maryam menggoyangkan dengan Ya namanya seorang wanita baru melahirkan Mungkin hanya sekedar syarat <clears throat> saja Tapi Allah jatuhkan rizki berupa buah kurma Ibu bapak yeah. khususnya Pak Anwar <laughs> Rizki ini ada di hadapan ibu dan bapak Asal mau Dan ini merupakan satu contoh Kenapa ini menjadikan sebagai contoh Bagi siapa saja pemirsa yang berbahagia Melihat tayangan ini Lihat seorang Pak Anwar dan ibu Subhanallah dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah putus asa untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dan ini merupakan satu hal yang terindah dan ini merupakan satu pelajaran ibrah siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Insyaallah, insyaallah Pak Bu ya. Jadi jangan putus asa, jangan merasa ibu awalnya malu tapi sekarang tidak karena gini, tidak perlu malu. Kenapa? Ya. Karena yang jelas Allah ini menciptakan ada rasa malu dan ada pemalu. <laughs> Kalau rasa malu itu adalah baik, hmm. sebagian daripada iman. Kalau pemalu itu salah, misalnya, ayo cepat jualan, lah saya malu itu pemalu, hmm. itu nggak bakal maju. Iya, pernah mendengarkan usahanya kecil tapi sekarang jadi besar. Kenapa? Karena istiqomah. Istiqomah. Jangan sampai pindah-pindah Insya Allah satu tahun, dua tahun Siapa tahu di sini menjadi satu hal yang paling indah Tempat Amin. donat, tempat apa Sehingga Bapak punya tempat Amin. sendiri, ibu tempat sendiri Amin. Anak selesai kuliah semua kan Pak? Ya. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin ya, ini Pak ya. Ada kodar yang saya sendiri yang ya. saya Apa namanya? Semuanya dagang lagi nggak Iya, iya Dan bermodal lagi soalnya nggak cukup ya Iya, iya ya tapi karena saya istilahnya berdoa sama Allah mungkin dijaga Allah doa saya sama Allah yes. Iya. kasih sore-sore ada nggak sedikit Masya Allah Wah, iya. yang penting Allah itu membuat ya. Alhamdulillah iya. yang penting kita istiqomah syukur apa yang ada Allah akan dibukakan berbagai macam jalan untuk mendapatkan kenikmatan insya Allah Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala Insya Allah pertemuan ini membawa berkah bagi kita seluruhnya. Astaghfirullahaladzim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Amin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin Amin. Sesungguhnya Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban Hikmat Amin. kami yang mana yang akan kau dustakan kami akan jawab hari ini tidak ada satu nikmat pun yang tidak dapat kami dustakan. Amin. Apapun yang telah terjadi kepada diri kami, Amin. engkau tidak pernah lepas menaburi kami dengan kenikmatan-kenikmatan yang selalu kami rasakan. Amin. Apapun yang telah kami dapatkan saat ini, ini merupakan kebaikan rahmat darimu ya Allah. Amin. Kami yakin siapapun di muka bumi ini apabila dia berusaha untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki, maka Allah akan memberikannya. Ya Rabbana berikanlah kepada keluarga Pak Anwar ini Amin. keimanan yang kokoh, Amin. keimanan yang kuat Amin. dan husnudhan kepada Allah dan husnudzan kepada masa yang akan datang. Amin. Mudahkanlah rizkinya. Amin. Berikanlah kemampuan untuk mengarungi kehidupan mungkin di masa yang akan datang. Akan Amin. ada kesedihan menertanya. Jauhkanlah Amin. ya Allah Amin. Jika ada kegembiraan di masa yang akan datang, maka tetapkanlah kegembiraan kepada keluarga Pak Anwar. Amin. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Amin. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang benar-benar bertanggung jawab dan dapat membina anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Amin. Ya Azizu, Ya Ghaffar, Amin. Ya Dzal Quwwatil Matin. Berikanlah kepada keluarga Pak Anwar ketenangan, lahir, batin, Amin. juga siapapun yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Berikanlah Amin. kepada mereka kenikmatan, kenyamanan lahir dan batin Amin. di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami yakin apa-apa yang kami pinta pasti akan kau kabulkan Amin. karena firmanmu di dalam Al-Quran Udu'uni astajib lakum Amin. Mintalah kau kepadaku niscaya aku akan kabulkan semua permohonanmu Amin. Hari ini kami hanya memohon kepadamu Hanya meminta kepadamu Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Amin. Waj'alna lil muttaqina imama Amin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Alhamdulillah ini Pak Anwar ya, Saya dititipi amanah oleh Antv Peduli Dan mohon diterima Insya Allah bermanfaat untuk Pak Anwar Mungkin Amin. buat bantu-bantu modal dan mohon diterima untuk ibu dan bapak juga. Ya, silakan. Ya, <laughs> Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Antv Peduli. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah bertambah modal saya Amin, mungkin dan kami pergunakan yang lainnya. Amin, insya Allah, insya Allah, iya. Terima Pokoknya kasih. tetap berjuang dan tetap semangat kan Amin. Iya. Terima kasih Antv Peduli. Alhamdulillah. Ya, kasih banyak. Saya mohon pamit. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Mari. Mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Robin Alamin Pemirsa cahaya hati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah atau itulah kunjungan saya ke rumahnya Bapak Anwar Subhanallah Satu hal yang sangat menarik Ternyata Bapak Anwar bersama istrinya selalu kokoh Dalam mencari nafkah Apapun yang terjadi Mungkin tadi kita dengar awalnya rasa malu ada Tapi ternyata dengan kekuatan yang ada Bismillah berjalan dan belajar dari pengalaman yang ada Akhirnya apa? Allah yakin, yakin bagi kita bahwa Allah akan selalu memberikan rizki. Allah selalu memberi kemurahannya kepada hambanya. Tapi yang paling penting, lihat sosok Bapak Anwar. Walaupun seorang laki-laki, dimanapun tetap perlu bantuan dan sokongan dari seorang wanita, istrinya. Tidak usahlah kita, Rasulullah Wasallam berapa kali mendapatkan masukan daripada istri-istrinya. Contoh Ummu Salamah, berapa kali memberikan nasihat kepada Rasulullah. Siti Aisyah menasehati Rasulullah. Subhanallah apalagi sosok manusia seperti kita Laki-laki sangat perlu dukungan daripada seorang wanita Subhanallah satu hal yang menarik Ternyata yakinlah setiap ada kemauan pasti Allah berikan jalan Setiap jalan itu ada Tapi belum tentu ada orang yang mau berjalan di jalan itu Maka dari itu Allah yang pertama kali akan melihat orang ini mau bergerak apa tidak Orang ini mau berubah apa enggak Karena apa? Ternyata satu pesan Kalimat yang indah Tanda manusia itu hidup adalah bergerak. Tanda orang itu bergerak adalah berubah. Maka setiap orang yang berubah pasti bergerak dan setiap yang bergerak itu adalah pasti hidup. Kalau seandainya ingin mendapatkan perubahan, maka bergeraklah, berjuanglah, menjadah wajahnya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Pemirsa yang berbahagia, Tayangan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Lihat Bapak Anwar bersama keluarganya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.